Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian maka kehidupan seorang mukmin harus senantiasa diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik ibadah-ibadah yang diwajibkan maupun ibadah-ibadah yang disunnahkan dan jemaah sekalian termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita untuk menjalani kehidupan sebagai seorang mukmin demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala maka Allah menganugerahkan kepada kita musim-musim yang lebih ditekankan untuk memperbanyak ibadah. Musim-musim hujan rahmat seperti bulan Ramadan yang insyaallah taala tidak lama lagi akan menjelang dan termasuk nikmat Allah yang sangat besar di bulan ini di bulan Ramadan yang mulia Allah Subhanahu wa taala lebih besar mencurahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada hamba-hambanya lebih besar rahmat dan hidayah Allah yang dia curahkan untuk hamba-hambanya hanya saja yang sangat disayangkan di antara hamba-hambanya itu ada yang benar-benar memanfaatkan bulan rahmat bulan hidayah dan bulan ampunan tersebut ada pula yang tidak memanfaatkannya dengan baik oleh karena jemaah sekalian pada kesempatan kali ini berhubung sudah mendekati bulan Ramadan kita sudah berada di awal bulan Sya'ban berarti tidak sampai sebulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan maka insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa nasihat untuk diri saya sendiri dan semoga bermanfaat untuk jemaah sekalian demi memaksimalkan kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah dan hidayahnya serta ampunannya di bulan yang penuh berkah. Yang pertama sekali jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.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 Maka ayat yang mulia ini mengingatkan kita landasan utama puasa adalah keimanan. tapi jemaah sekalian, keimanan seperti apa yang Allah inginkan? Keimanan seperti apa yang Allah maksudkan? Maka ketahuilah yang dimaksud dengan keimanan adalah mengimani seluruh yang Allah wajibkan untuk diimani. Yang paling utama adalah rukun iman. Walaupun keimanan bukan hanya itu saja. Mencakup seluruh syariat Allah yang wajib untuk diimani. Termasuk rukun iman yang enam. Itulah yang paling utama. Iya. Dan yang lebih utama lagi jemaah sekalian adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengimani rububiyahnya bahwa dialah Rob satu-satunya yang menciptakan kita yang senantiasa memberikan rezeki kepada kita yang senantiasa mencurahkan rahmatnya atas kita dan dialah yang mengatur alam ini dialah yang menguasainya serta mengimani uluhiyahnya yaitu dialah satu-satunya yang patut kita sembah dan semua yang disembah selain Allah adalah batil semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah salah sebagaimana pula wajib bagi kita mengimani nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia Inilah keimanan yang paling tinggi Mengimani hal-hal yang terkait dengan Rabbuna, Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya sesembahan Inilah landasan ibadah Barang siapa tidak memiliki keimanan ini Maka percuma dia beribadah Oleh karena itu Di dalam buku-buku fikih Ulama menyebutkan syarat Wajibnya puasa Nomor satu adalah Islam Nomor satu adalah Islam. Apa artinya Islam? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang masih kafir, belum beriman atau melakukan sesuatu yang membatalkan keimanannya, ibadahnya tidak akan diterima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Andaikan orang kafir bersedekah satu triliun sekalipun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada kekafiran yang menghalanginya. Makanya jemaah sekalian jangan kagum dengan ibadah yang dilakukan orang-orang kafir. Jangan kagum apalagi memuji-muji ya, meninggikan orang kafir yang secara zahir kita lihat Masya Allah dia baik suka bersedekah atau dia nggak korupsi. Jangan kagum jamaah sekalian, apalagi sampai memuji. Karena ibadahnya itu di sisi Allah nggak ada artinya apa-apa. Sebagaimana juga Allah menegaskan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Kelak akan kami hadapi amalan yang mereka kerjakan dan kami jadikan amalan-amalan mereka tersebut hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Makanya jemaah sekalian para ulama kita mengingatkan termasuk pelanggaran terhadap hak Allah yaitu bersikap loyal kepada orang kafir. Bersikap loyal kepada orang kafir. Dan Syekh Shalal Al Fauzan hafizahullah punya risalah ringkas yang beliau berjudul Al Wala wal Bara. Di situ beliau sebutkan 10 macam sepuluh bentuk sifat loyal kepada orang kafir. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah memuji-muji mereka, mengangkat-ngangkat mereka. Iya. Kenapa jamaah sekalian itu tidak patut kita lakukan? Karena Allah sangat benci kepada mereka. Mereka beramal baik saja Allah nggak akan terima. Iya. Berarti menunjukkan Allah sangat benci kepada mereka. Maka tidak patut seorang yang beriman kepada Allah kemudian memuji mereka. Apalagi kalau memujinya cuma sekedar karena kemajuan yang sifatnya duniawi. Ya, dan yang lebih parah lagi sebagian orang muslim memuji orang kafir karena apa? Karena maksiatnya. Ya. Karena apa jemaah sekalian? Contohnya maksiatnya aktingnya hebat. Ya. Aktingnya hebat atau pintar main musik, ya, suaranya bagus. Karena maksiat dipuji atau paling tidak karena sifatnya duniawi dia bintang lapangan ya top scorer ya ini nggak patut seorang muslim mengangkat-ngangkat memuji-muji orang kafir karena Allah sangat membenci mereka nggak patut seorang yang beriman kemudian meninggikan yang Allah Subhanahu wa taala benci sampai kata Allah ulaika hum syarrul bariyah mereka itu seburuk-buruknya makhluk ya Inhum illa kal an'am balhum sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Ya. Jemaah sekalian, kalau memuji-muji saja, mengangkat-ngangkat orang kafir itu enggak boleh. Apalagi meninggikannya, menjadikannya sebagai seorang pemimpin. Memuliakannya sebagai seorang pemimpin. Ini lebih lebih jelek lagi. Kalau sekedar memuji saja tidak patut, apalagi mengangkatnya untuk memimpin kaum muslimin. Makanya ulama seluruhnya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, tidak patut orang kafir itu diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin. Dan kalau dia sempat memimpin, tadinya dia muslim, kemudian dia murtad, itu harus dilengsirkan. Apalagi yang aslinya memang kafir. Iya. Jadi jemaah sekalian, harus kita pahami inilah prinsip dasar amalan yang paling utama. Kunci diterimanya atau tidaknya amalan kita adalah keimanan. Inilah salah satu yang menjadi perbedaan mendasar antara orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin bagaimanapun keadaannya kalau dia beramal soleh selama dia tidak menyekutukan Allah, tidak kafir kepada Allah, maka Allah akan menerima ibadahnya. Ya, Walaupun mungkin dia banyak dosa, banyak maksiat, kadang akhlaknya buruk. Tapi kalau dia beramal baik, Allah akan terima. Sebaliknya jemaah sekalian, orang kafir itu walaupun dia baik, dia suka bersedekah dan banyak sekali kebaikannya, hanya satu keburukannya. Hanya satu keburukannya. Kekafirannya itu saja. Andai hanya satu itu saja keburukannya sudah menghalangi diterimanya amalnya. Bahkan jemaah sekalian, Kalaupun tadinya dia beriman, kemudian setelah itu dia melakukan kekufuran atau kesyirikan, terhapus seluruh amal ibadahnya. Apalagi kalau dia memang kafir asli. Ya, walaupun dia tadinya beriman kemudian dia menyekutukan Allah, seluruh amal ibadahnya terhapus. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, maka sungguh akan terhapus amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka jemaah sekalian, inilah landasan amalan yang paling utama keimanan. Oleh karena itu, Allah seru kita untuk beribadah dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Sebab orang yang tidak punya keimanan percuma dia puasa. Ya, tidak ada manfaatnya dia puasa. Jadi ini yang pertama yang harus senantiasa kita perbaiki. Demikian pula jamaah sekalian, besar kecilnya pahala seseorang bergantung juga pada keimanan. Ya, orang yang kuat keimanannya, kemudian dia beribadah kepada Allah, pahalanya lebih besar dengan orang yang kurang imannya. Walaupun secara zahir nampaknya sama. Yang ini sholat dua rakaat, yang itu sholat dua rakaat. Yang ini sholat tarwih 8 rakaat, yang itu sholat tarwih 8 rakaat. Sama. Tapi kalau, kalau keimanannya berbeda, maka berbeda pula pahalanya. Iya. Inilah rahasianya jemaah sekalian. Kenapa Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi." Jangan kamu mencaci sahabatku. Jangan kamu mencela sahabatku. Lau anna ahadakum anfaka mithla Uhudin zahaban, ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu andai seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud tidak akan menyamai satu mut emas yang diinfakkan sahabat tidak pula separuhnya ya satu mut itu seperti ini jamaah sekalian dua genggaman itu satu mut tidak pula separuhnya jadi sahabat cuma infakkan emas segini kita lawan dengan emas sebesar gunung Uhud kita kalah Kenapa jemaah sekalian? Apa rahasianya? Rahasianya adalah keimanan. Keimanannya ketika dia berda, beribadah kepada Allah lebih tinggi daripada kita. Sehingga pahalanya lebih besar. Iya. Jadi ini pentingnya memupuk keimanan, mengukuhkan keimanan. Kadang ibadah itu sedikit, tapi dia lakukan atas dasar keimanan yang kuat, pahalanya menjadi besar. Makanya para ulama juga berkata, bukan karena solat Abu Bakar mengungguli seluruh para sahabat bukan pula karena puasa bukan pula karena sedekah walakin syai'un waqara fi qalbih tetapi yang membuat Abu Bakar mengungguli para sahabat adalah keimanan yang bersemayam di dalam hatinya ini subhanallah jamaah sekalian kalau kita hitung-hitung ibadah seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau sahabat yang kaya raya. Ya. Makanya beliau berinfak banyak sekali di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi kenyataannya Abu Bakar lebih mulia daripada beliau. Walaupun infaknya lebih banyak daripada Abu Bakar. Kenapa jemaah sekalian? Karena Abu Bakar lebih beriman. Sekarang pertanyaannya, mengapa Abu Bakar lebih beriman? Karena beliau yang paling banyak menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu dan keimanan dua hal yang selalu berjalan beriringan. Semakin dalam kita menuntut ilmu, semakin kokoh keimanan kita. Itu kuncinya jamaah sekalian. Abu Bakar yang paling sering bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, otomatis beliau yang paling sering mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab. Sering kita baca dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama Abu Bakar dan Umar. Sering sekali Abu Bakar dan Umar yang paling sering menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka merekalah yang paling kuat imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berilmu, maka beliaulah orang yang paling kuat keimanannya. Inilah rahasianya jemaah sekalian Mengapa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menentuh menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ya. Dan juga jemaah sekalian, keikhlasan seseorang demikian pula amalan-amalan hati yang lain. Rasa takut kepada Allah, pengharapan kepadanya, kecintaan kepadanya. Ini tiga dasar dalam ibadah. Atau empat dasar. Keikhlasan, kecintaan, rasa takut dan pengharapan. Ini dasar-dasar amalan hati. Setiap kali kita beribadah, sertakan amalan-amalan hati ini. Jadi bukan sekedar gerakan-gerakan fisik, tapi hati ikut beribadah. Seperti itulah jemaah sekalian ibadah hati, keikhlasan dan juga kekhusyukan, kecintaan kepada Allah, rasa takut kepadanya dan pengharapan kepadanya. Jemaah sekalian, ibadah-ibadah hati itu pun mengikuti keimanan kita Semakin kokoh keimanan kita, ibadah hati kita juga semakin baik. Ibadah hati kita semakin baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Ihtisab artinya ikhlas. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iya. Jadi agar melahirkan amalan-amalan hati yang baik, maka landasan utamanya harus kita perbaiki. Harus kita kuatkan, harus kita luruskan. Jangan ada kebengkokan sedikit pun. Yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, rusaknya keimanan menyebabkan amalan kita tertolak atau pahalanya berkurang. Ya. Tertolak apabila kita menyekutukan Allah berkurang kalau tidak sampai menyekutukan Allah, tidak kafir kepada Allah, tetapi ada sebagian keyakinan kita, keimanan kita yang berbeda dengan keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagai contoh jamaah sekalian, seluruh keimanan kita harus sesuai dengan keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkan orang muslim. Walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Dia tetap beriman walaupun dia bukan orang beriman yang baik. Walaupun tidak sempurna imannya. Dia dia bisa dihukumi sebagai fasik. Beriman tapi fasik. Artinya beriman tapi nggak sempurna imannya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian pula para sahabat tidak mengkafirkan. Nah, ada satu kaum ahli ibadah yang disebut dengan kaum khawarij. Dalam hal ini mereka berbeda dengan keimanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana efek perbedaan ini dalam ibadah mereka. Kaum khawarij ini mengkafirkan para pelaku dosa besar. Para pelaku dosa besar. Rasulullah SAW para sahabat tidak mengkafirkan. Walaupun tidak juga menganggap mereka benar-benar beriman. Karena orang beriman itu ada dua macam. Orang mukmin kamilul iman yang sempurna imannya dan orang mukmin nakisul iman yang kurang imannya. Enggak ada yang apa namanya di tengah-tengah. Dia enggak beriman dan enggak juga kafir. Tidak ada adanya mukmin yang sempurna imannya, mukmin yang kurang imannya. Orang-orang Khawarij tidak seperti itu. Kalau mereka melihat para pelaku dosa besar, mereka kafirkan. Kalau di masa ini yang sering mereka kafirkan pemerintah. Pemerintah muslim yang menurut mereka telah melakukan kekafiran-kekafiran. Ya. Atau dosa-dosa besar. Ini hati-hati. Mengkafirkan seorang muslim itu bahaya. Sama saja, apakah yang kita kafirkan pemerintah atau masyarakat? Ini bukan permasalahan sepele, ini penyimpangan di dalam keimanan. Walaupun menurut mayoritas ulama, orang-orang khawarij itu tidak kafir. Artinya apa? Ada sebagian ulama ahlu sunnah yang sampai mengkafirkan mereka. Tapi jumhur ulama tidak sampai mengkafirkan. Walaupun mereka tidak kafir jamaah sekalian, tapi dalam keimanan mereka ada penyimpangan yaitu mereka mengkafirkan orang muslim. Mudah, gampang mengkafirkan. Ya. Maka jemaah sekalian, apa pengaruhnya di dalam ibadah mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita betapa hebatnya ibadah mereka. Sampai-sampai beliau bersabda kepada para sahabat, "Tahkiruna salatakum ila salatihim wasiamakum ila siyamihim." Kalian menganggap remeh solat kalian dibanding solat mereka dan puasa kalian dibanding puasa mereka. Coba jemaah sekalian betapa dahsyat ibadah mereka.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 jamaah sekalian pengaruh keyakinannya terhadap ibadahnya ibadahnya menjadi tidak berarti jadi betul-betul keyakinan keimanan akidah seorang mukmin itu adalah landasan ibadah pondasi ibadah kalau itu sudah rusak ibadah yang dia bangun di atasnya juga akan menjadi rusak. Maka dalam setiap ibadah inilah persiapan kita yang paling utama. Iya. Kemudian jemaah sekalian, persiapan yang kedua yang sangat penting kita miliki adalah ilmu. Ini syarat mutlak sebelum beribadah. Karena syarat beribadah di samping kita lakukan harus ikhlas semata-mata karena Allah adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak mungkin kita ikhlas dengan cara yang benar sebelum kita mempelajari ilmunya. Sebelum kita mempelajari ilmunya. Enggak mungkin. Ya. Yeah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan cara baru dalam beribadah yang tidak berasal dari agama kami ini maka tertolak. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahu raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi, sebelum masuk bulan Ramadan, masih ada waktu, masih ada kesempatan kita buka-buka lagi buku-buku para ulama atau rekaman-rekaman tentang puasa tentang amalan-amalan yang dianjurkan padanya. Syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, yang mubah dalam puasa, yang makruh dalam puasa, yang membatalkan puasa. Ya. Tentang tarawih, solat malam, i'tikaf, zakat fitri, dan masih banyak lagi. Yang terkait dengan puasa Ramadan. Yang mungkin karena apa namanya ibadah ini tahunan kita jarang buka-buka buku lagi bisa jadi ada hal-hal yang kita lupakan. Iya. Atau mungkin yang memang kita belum tahu sama sekali. Maka inilah pentingnya kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam agar kemudian kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu. Iya. Oleh karena jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa hal terkait dengan ibadah-ibadah yang perlu kita perhatikan baik di bulan Syakban ataupun menjelang bulan Ramadan. Di antaranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berpuasa di bulan Syakban ini, memperbanyak puasa. Bahkan terkadang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh di bulan Syakban dan terkadang beliau berpuasa sebagian besarnya saja hanya beberapa hari beliau tidak puasa. Hikmahnya kata para ulama supaya umatnya tidak menyangka itu wajib. Ya, artinya andai kan tidak khawatir sangkaan itu, beliau akan memperbanyak puasa. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummu atau dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mereka berdua berkata, "Walam arahu sha'iman min syahrin qat aktsara min siyamihi min Sya'ban." kami tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa yang lebih banyak melebihi bulan Sya'ban. Karena yasumu Sya'ban kullahu, karena yasumu Sya'ban illa qalilah. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa seluruh Sya'ban. Terkadang beliau berpuasa kebanyakan Sya'ban. Dan jemaah sekalian, ada hikmah yang sangat agung di sini. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasai dari sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa aku melihat engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu bain Rajabin wa Ramadan." Itu adalah bulan yang manusia banyak melalaikannya. Karena dia bulan kejepit antara Rajab dan Sya'ban antara Rajab dan Ramadan. Ya, sehingga banyak manusia kemudian lalai. Wa huwa syahrun wa huwa fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Kemudian beliau berkata juga, ini adalah bulan ya, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang padanya diangkat amalan-amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaimun. Maka aku ingin tatkala ibadahku diangkat, amalanku diangkat, dan aku dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hikmah. Kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Yang pertama karena banyak orang lalai, yang kedua karena bulan inilah diangkat amalan kita selama setahun. Ya, diangkat amalan kita selama setahun. Ya. Maka alangkah indahnya tatkala amalan kita diangkat, tatkala berakhir amalan kita dalam setahun, catatannya berakhir dalam setahun, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hikmah yang lain, ada hikmah yang lain yaitu disebutkan para ulama ibadah puasa di bulan Syakban itu bagaikan persiapan, pemanasan untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya, sebagaimana kita dianjurkan sholat sunnah qobliyah sebelum sholat wajib. Kemudian ada sholat sunnah ba'diyah. Nanti puasa syawal juga ada. Iya, itu diantara hikmahnya. Jadi jemaah sekalian, inilah diantara amalan yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan keberkahan kepada kita di bulan Syakban dan menganugerahkan kepada kita pertemuan dengan bulan Ramadan dan memberikan taufik untuk beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah. Ya, jemaah sekalian, mungkin inilah singkat yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. bagaimana mungkin menghadapi besok pemilu uh, Jakarta bahwa apakah kita harus memilih karena suara kasir ini sepertinya sangat besar. Apakah ada kewajiban kita untuk memilih supaya mematahkan suara kasir itu? Terkait pemilu, itu ada hukum umum dan hukum khusus. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah di masa ini Ulama-ulama besar kita seperti Syekh bin Bas Syekh Ibn Uthaymin Al-Lajna Daimah Komite tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Yang ada di Makkah dan Madinah Dan umumnya para ulama ahlu sunnah wal jamaah di masa ini Itu menjelaskan pada hukum asalnya pada hukum asalnya pemilu itu bukan bagian dari syariat Islam ya ini bagian dari apa demokrasi ya kan demokrasi itu bukan bagian dari Islam ini togut ya termasuk togut modern demokrasi iya suara terbanyak dalam Islam itu memilih pemimpin memilih pemimpin bukan berdasarkan suara terbanyak tetapi karena ilmu ilmu agama nomor satu yang kedua kecakapannya kemampuannya dalam memimpin dan sifat-sifat amanahnya ya sifat-sifat amanahnya dan kemampuannya dalam memimpin ya jadi itu dalam Islam tak peduli mayoritas masyarakat nggak setuju dengan dia tapi dia layak memimpin dia yang harus naik mereka mau terima atau tidak mereka harus tunduk itu syariat Islam. Iya. Bukan mengikuti suara terbanyak. Kalau mengikuti suara terbanyak, kalau mereka menginginkan orang kafir, ya jadilah orang kafir. Kalau mereka menginginkan koruptor, jadilah koruptor. Itu kalau suara terbanyak. Dan pada hakikatnya jemaah sekalian harus kita pahami, suara terbanyak itu demokrasi itu, suara mayoritas itu adalah suara segelintir orang yang punya uang. Bukan suara mayoritas, bukan. Suara segelintir orang yang punya uang yang bisa bikin iklan untuk buat pencitraan. Itu hakikat suara mayoritas. Karena mayoritas itu orang-orang bodoh. Itu kenyataan, mayoritas masyarakat orang-orang bodoh dan orang-orang sesat. Sebagaimana firman Allah, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Itu hakikat suara mayoritas. Wa qalilum min ibadiyah syakur kata Allah. Sedikit hambaku yang bersyukur. Kebanyakan nggak bersyukur. Kebanyakan bisa di apa namanya? diperangi ininya, pemikirannya, diperangi opininya, dirubah persepsinya. Koruptor, rajin pencitraan, punya uang untuk iklan, mayoritas masyarakat terpengaruh. Itulah hakikat demokrasi. Jadi demokrasi itu nggak sesuai dengan syariat Islam. Ini hukum asalnya. Tetapi para ulama juga menjelaskan sebagaimana kaidah Islam, kaidah fikih dalam Islam. Irtikabu akhafid dorrain. Kalau ada dua bahaya, kalau ada dua dosa yang ada di hadapan kita dan kita harus memilih salah satunya, maka terpaksa kita harus memilih mana yang paling kecil dosanya, yang paling ringan. Makanya fatwa-fatwa para ulama besar di masa ini apabila ada orang muslim dan orang kafir, ya tentu kita harus memilih orang muslim. Jangan biarkan orang kafir itu berkuasa. Iya, jangan biarkan. Dan jemaah sekalian sebenarnya bukan itu yang yang paling penting. Bukan itu yang paling penting, bukan soal memilih. Tapi pahamkan masyarakat kita. Pahamkan masyarakat kita akidah yang benar, itu yang lebih utama. Ya. Itu yang lebih utama, pahamkan akidah yang benar. Ini ini bukan sekedar masalah politik dan kekuasaan, ini akidah. Orang kalau memilih orang kafir rusak akidahnya. Ya, bagaimana mungkin seorang beriman memuliakan orang yang Allah murkai? Bahkan bisa jadi dengan sebab itu dia kafir. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang kalian serahkan kecintaan kalian atau loyalitas kalian ba'duhum awliya'u ba'd sebagian mereka hanya patut bersikap loyal terhadap sebagian yang lain wa minkum fa innahu minhum kata Allah Subhanahu wa taala siapapun di antara mereka di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka maka dia bagian dari mereka ini bahaya besar ini yang harus kita pahamkan masyarakat kita ya bukan sekedar menghadapi pemilu ini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 Walaupun ulama menjelaskan dia bagian dari mereka dalam artian menjadi kafir apabila dasar dia memilih mereka atau bersikap loyal kepada mereka adalah karena setuju dengan agama mereka. Ya. Tapi kalau dasarnya hanya karena apa? Misalkan karena persoalan duniawi, ya, atau dia mungkin dapat iming-iming jabatan, maka ini tidak sampai membuat dia kafir, namun termasuk dosa besar. Ya, dosa besar karena merusak akidah. Ini yang perlu kita ingatkan. Dan juga jemaah sekalian, kenapa ini yang perlu kita ingatkan? Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemimpin yang baik kalau kita baik Kalau kita baik Allah akan berikan kepada kita anugerah pemimpin yang baik Jangan terlalu berharap Mendapatkan pemimpin yang baik Kalau diri kita sendiri aja belum baik Bukankah pemimpin itu lahir dari masyarakat? Ya, maka kalau masyarakat itu belum baik, jangan harap mendapatkan pemimpin yang baik. Iya. Oleh karena itu, kata Imam Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, kalau Allah menjadikan berkuasa terhadap satu masyarakat seorang pemimpin yang zalim bahkan kafir itu adalah bagian dari azab ya terlalu banyak dosa mereka ya bagian dari azab bagian dari azab yang Allah timpakan kepada mereka dan jemaah sekalian azab itu nggak mungkin dilawan dengan kekuatan ya jangan bermimpi melawan dengan kekuatan kita melawan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu lawan dengan apa jemaah sekalian? Dengan taubat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sadarkan kepada masyarakat kita. Perbaiki diri kita, perbaiki akidah kita, perbaiki ibadah kita, keikhlasan kita, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barulah Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita pemimpin yang baik. Iya. Jadi intinya tidak patut seorang muslim memilih pemimpin yang kafir, dia harus memilih pemimpin yang muslim. Ya, bahkan bisa menyebabkan dia kafir. Kalau dia memilih pemimpin kafir itu karena senang dengan agamanya. Tapi kalau karena persoalan lain, maka termasuk dosa besar. Ini hukum umum. Adapun hukum khusus tentang kejadian di satu negeri ini sepatutnya ditanyakan kepada para ulama. Ya, itu lebih bagus ya kita tanyakan kepada para ulama kita masukkan pertanyaan apa yang terjadi di negeri kita kalau keluar fatwa resmi dari para ulama itu akan lebih bagus dan berdampak kepada masyarakat kita iya barangkali demikian waktu sudah habis Ini saja yang bisa saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala wa alihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh